Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Yang kita merajah baru saja Ikhwanifillah Itu terus menerus dilatih Sehingga betul-betul mukmin pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Dan ini merupakan bab yang penting dan memang saya tidak membawakan tambahan-tambahan yang meluas. Bisa saja masing-masing dari jamak taksir, jamak mu'annas salim atau dari yang lainnya kita bahas secara meluas bisa. Cuman hanya akan menambah semakin ruwet ya bagi para pemula. Tayyib. Jadi bersabar insya insyaallah taala akan kita dapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih luas pada kitab-kitab berikutnya. Yang jelas target kita ikhwanillah dari pembahasan bab alamatil i'rab antum semua telah paham ya masing-masing tanda-tanda i'rab kemudian letak-letaknya. Bisa ya menyebutkannya walaupun dibolak-balik. Sekarang pembahasannya masih berhubungan dengan bab tersebut ya Ya bab tersebut dan ini seakan-akan merupakan kesimpulan dan ringkasan dari apa yang disebutkan oleh pengarang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita baca al-mu'arabat yaitu kata-kata yang di i'rab al-mu'arabat jamak dari mu'rab telah kita lewati pada pembahasan yang lalu di sana ada i'rab ada mu'rab di sana ada bina dan ada mabni masih ingat apa itu i'rab Hamzah perubahan akhir atau keadaan akhir suatu kata dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Ini namanya i'rab. Jadi i'rab itu perubahannya. Sedangkan mu'rab kata yang mengalami perubahan. Dan lawannya adalah bina dengan mabni. Bina yaitu apa, apa Muhammad? Ini apa? Bina atau mabni? Ada bina, ada mabni. Nah, bina adalah tetapnya akhir suatu kata. Ini namanya bina. Ada pun mabni katanya, yaitu kata-kata yang tetap akhirnya. Tayyib. Nah, sekarang yang dibahas di sini Ekonifila adalah al muarabat yaitu berarti kata-kata yang bisa dierok yaitu kata-kata yang akhirnya mengalami perubahan dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Qala al-musannifu rahimahullah faslun fasal yang fasal dibawakan oleh para pengarang Ifanifillah sebagai cabang dari suatu bab di sana ada bab, kemudian bab itu terdiri dari beberapa fasal. Jadi cabang dari bab yang telah kita lewati yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Qala al-mu'rabatu qismani. Qismun ya'rabu bil harakati wa qismun ya'rabu bil huruf. Kata-kata yang di itu ada dua macam. Satu macam atau satu golongan yang diirab dengan harokat dan satu golongan lagi diirab dengan huruf. Jadi semua kata-kata yang diirab itu ikhwanifillah ya bisa dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama yaitu kata yang diirab dengan harokat dalam artian tanda i'rabnya adalah harokat. Dan harokat dalam bahasa Arab ada berapa? Ada empat. Yaitu Dhamma, Fathah, Kasrah, dan Sukun. Sukun Efonimillah pada hakikatnya bukan harokat kalau kita ya memperhatikan karena sukun adalah dimatikan namun diikutkan ke dalam kategori harokat. Paham? Suatu kata yang disukun orang mengatakan apa? Tidak boleh harokat. Namun dalam pembahasan ini sukun dimasukkan dalam kategori harokat. Ya, jadi harokat, domba, fathah, kasrah dan sukun. Ini satu golongan. Kemudian golongan yang lain yang diirab dengan huruf Maksudnya ikhwanifillah bahwasanya kata tersebut tanda i'rabnya adalah dengan huruf. Telah kita lewati pada pembahasan yang lalu pada bab tanda-tanda i'rab. Nah, huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab itu huruf apa saja? Karena tentunya tidak semua huruf menjadi tanda i'rab. Sekarang kita runtut dari i'rab rafa'. Di sana ada huruf yang menjadi tanda i'rab. Apa saja banyak apa? Pada i'rab rafa. Huruf yang disebutkan sebagai tanda i'rab rafa apa saja? Al-waw. Kemudian An-nun. Kemudian alif. Ya, ada tiga pada iram rapat. Kemudian pada iram nasab ada berapa yang berupa huruf? Apa itu? Alif, ya, harfun nun, tayyib. Alif, ya, harfun nun. Wawu tidak ada? Ada? Tidak Yang mana yang betul? I'rab nasab tidak ada wow. Kemudian i'rab khafat, hurufnya apa yang ada di situ apa mujahid? Iya. Kemudian i'rab jazm apa Bang Firman? Hah? Had, ya dimasukkan di situ. Jadi kalau dilihat hurufnya cuma berapa huruf? Waw, alif, iya, kemudian nun. Ya, waw, alif, iya dan nun. Ini huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab. Ada empat huruf saja. Dan harokat yang menjadi tanda i'rab juga empat. Nah, sekarang akan diperinci mana-mana yang diirab dengan huruf dan mana-mana yang diirab dengan harakat. Qala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Maka kata yang diirab dengan harakat ada empat macam. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa al mu'annats salimu wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi syai. Ini empat kata yang di'irob dengan harokat. Yang pertama isim mufrad telah kita lewati maknanya yaitu secara mudahnya adalah kata benda tunggal. Wajah taksir, jamak taksir telah kita lewati pula secara mudah disebut dengan apa? kata jamak yang tidak beraturan. Wa jam'ul muannats salim, jamak muannats salim. Dan yang keempat, fi wal fi'lul mudhari', fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Telah berkali-kali pula kita bahas syai'un yang dimaksud di sini apa? Aba Abdurrahman Fahu jama'at Alif tathniyah Ya mu'annathah mukhatabah Nah ya berarti Fi'il mudorek yang tidak bertemu akhirnya dengan tiga perkara ini Maka dia diirab dengan harokat Nah Wa kulluha dan Semuanya itu yaitu keempat kata yang disebutkan tadi turfa'u bin dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Semuanya dirofakkan dengan dhammah. Keempat-empatnya. Wa tunsabu bil fathah dan dinasabkan dengan fathah. Wa tuhfadu bil kasrah dan dikhafatkan atau dijarkan dengan kasrah. Waktu dzamu bisukun dan dijazamkan dengan sukun. Lihat ya semua keadaan ini akhwanihillah kita dapati bahwasanya keempat perkara tadi isim mufrad dan teman-temannya tanda-tanda i'rabnya adalah tanda-tanda i'rab asli suatu i'rab ketika rafa dhammah ketika nasab fathah ketika khafat kasrah dan ketika jazam sukun namun tidak semuanya. Ya, di sana ada pengecualian beberapa kata pada keadaan selain rofa. Adapun rofa keempat-empatnya masuk pada apa? Dhamma. Tayyib. Keempat-empatnya tandanya domba. Wa kharaja 'an dzalika salah satu asya dan keluar dari yang demikian itu tiga perkara jam'ul muannats salim yunsabu bil kasrah. Keluar dari hukum asal ini yaitu jamak muannats salim karena dia dinasabkan dengan kasrah tidak dengan fathah. Wal ismul ladzi la yansarifu yuhfadhu bil fathah. Dan isim yang tidak bisa menerima tanwin dia khafatnya dengan fathah, tidak dengan kasrah. Kemudian wal fi'lul mudhari'ul muhtallul akhir yudzamu bi hadfi akhirih dan fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illah maka dia dijazmkan dengan membuang akhirnya. Baik. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kemarin ikhwan kita. Kita baca syarahnya akan semakin jelas Qala hafizahullahu ta'ala hadzal faslu lakhasa fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi babi alamatil i'rab. Fasal ini pengarang meringkas ya, padanya semua apa-apa yang telah lewat pada bab alamatil i'rab. Faqala maka beliau mengatakan al-mu'rabatu qisman Kata-kata yang bisa di Arab itu ada dua macam. Ismun yu'rabu bil harakat ad-dhammati wal fathati wal kasrati was sukun. Golongan yang di Arab dengan harakat yang harokat ini empat disebutkan di situ dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Wa qismun yu'rabu bil huruf dan golongan yang lain yang di dengan huruf yaitu telah kita sebutkan tadi huruf-hurufnya. Hanya empat juga. Tidak semua huruf yaitu al-wawi wal alifi wal ya'i wal nun, yaitu wawu, alif, ya dan nun. Wa bada al-musannifu bi dzikril mu'rabati bil harakati annaha al-aslu. Dan pengarang memulai dengan menyebutkan kata-kata yang di dengan harokat. Kenapa disebutkan lebih dahulu? Karena memang kata-kata itulah yang asal ya asal dari ya tanda-tanda i'rab ya adalah tanda-tanda yang tempatnya pada empat macam tadi ya asal-asal uh, apa wa bada al-musannifu bi dzikril mu'rabati bil harakati annaha al-aslu pengarang memulai dengan menyebutkan kata-kata yang diirab dengan harokan dikarenakan tanda-tanda itu yang merupakan tanda-tanda asal. Doma, fathah, kasrah, sukun itu merupakan tanda asal masing-masing i'rab. Taib. Nah, kalian bisa melihat diagram yang disebutkan di bawah ini. Dipahami ya. Al-mu'rabatu bil harakat Kata-kata yang Erop dengan harokat Kalian lihat ada empat kata Tayyib Yaitu nomor satu isim mufrad Nomor dua jam'un taksir Nomor tiga jamak mu'annas salim Dan nomor empat al-fi'lul mudhari Nah Masing-masing dari keempat kata ini Ikhwanifillah terbagi menjadi dua Kecuali jamak mu'annas salim Isim mufrad terbagi menjadi dua, ada yang munsharif dan ghairu munsharif. Jamak taksir juga demikian, terbagi menjadi dua, munsharif dan ghairu munsharif. Sedangkan jamak Anasalim salim tidak, karena semua jamak Anasalim salim keadaannya apa? Munsharif. Kemudian yang keempat, al-fi'lul mudhari' ini terbagi menjadi dua, ada yang sahih dan ada yang muqtal. Yang sahih yang hurufnya bukan berupa huruf illah di akhirnya. Nah, kemudian dari keempat kata ini ikhwanifillah dipasang-pasangkan pada empat i'rab. Kalian lihat ke samping kiri. Fi halati raf'i, kemudian sampingnya fi halatin nasbi, sampingnya lagi fi halatil jarri dan terakhir fi halatil jazm. Kita baca masing-masing keadaan. Pada keadaan rofa kalian lihat isim mufrad baik yang munsorif maupun yang ghairu munsorif tandanya apa? Di situ dhamma. Ya, kalian bisa memahami kan? Dipahami diagram ini akan memudahkan kalian memahami apa yang dikatakan oleh pengarang matan. Kemudian pada keadaan nasab isim mufrad baik yang munsharif maupun gair munsharif tandanya apa Ahmad di situ fathah Adapun pada ada anjar indahnya Husain Pada ada anjar isim mufrad munsharif dan gair munsharif dibedakan tandanya atau sama beda kalau munsharif tandanya kasrah. kalau ghairu munsharif fathah taib sekarang Abu Ja'far Jamak taksir Pada keadaan rofa Antara munsarif dan gair munsarif Sama atau beda? Sama ya Tandanya dhamma Taib ya Munsarif dhamma gair munsarif dhamma Diagram ini kalian Saya ingin kalian Paham diagram tersebut Sehingga mudah nanti merojaahnya. Kemudian ketika nasab antara munsharif dan ghairu munsharif pada jamak taksir tandanya sama atau beda? Uh, sama. Sama, yaitu apa? Hah? Fathah Tayyib tandanya fathah. Dilihat di tabelnya. Dan dalam keadaan jar, munsarif dan gairu munsarif pada jamak taksir sama atau beda apa mujahid? Nah, kalau munsarif tandanya apa? Kasrah. Kalau gairu munsarif tandanya fathah. Nah, sekarang yang ketiga jamak muannas salim. Pada keadaan rofa tandanya apa Husain? Jama' mu'annas salim ada keadaan rofa apa tandanya? Dhamma. Kemudian dalam keadaan nasab tandanya apa? Urban. kasrah. Dalam keadaan jar tandanya apa? Hamzah kasroh dalam keadaan jazm tandanya apa? Apa Abdul Rahman? Tidak ada. Kenapa? Karena ya jazm bukan isim. Tayyib. Jazm tidak bisa kemasukan isim. Kemudian yang terakhir fi'il mudhari. Dibedakan yang sahih dan muhtal. Padahal dan rofak perbedaan ini tidak berarti. Ya tidak berarti karena sama saja antara yang sahih dan yang mu'tal tanda rofaknya dengan apa? Apa Muhammad? Dengan domba. Cuma yang perlu nanti diperhatikan bahwasanya domah ketika mu'tal itu domah yang bagaimana? Bilal sama-sama domah yang sahih akhir dan mu'tal akhir, tapi domah pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu domah yang bagaimana? Hah? Yang mana yang nampak? Yang saya akhir nampak, yang mu'tal akhir muqaddarah tidak nampak. Tayyib. Kemudian pada keadaan nasab juga sama tandanya adalah apa? apa Ja'far? Fi'il mudhari sahih akhir dan mu'tal akhir. Ketika nasab tandanya fathah. Taib sama kedua-duanya fathah. Dan dalam keadaan jar tidak ada di sini hitam. Maksudnya hitam ini tidak ada karena fi'il mudhari' tidak bisa masuk pada huruf jar, eh, tidak masuk pada i'rab jar. Kemudian dalam keadaan jazm inilah baru perbedaan mempunyai dampak. Karena yang sahih akhir itu tanda jazmnya apa Ahmad? Yang sahih akhir tanda jazmnya dengan sukun, yang mu'tal akhir dengan hadfu akhirihi. Tayyib, fahimtum? Tayyib, perhatikan ini yang belum memahami bagaimana cara membaca diagram, ya ditanyakan kepada teman-temannya. Mudah Insya Allah taala. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktabi bihada سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا